Hari ini kita akan bahas kajian temanya muhasabah diri. Dan muhasabah diri ini nggak cuma ujung tahun yang ini ya. Jadi setiap saat harus muhasabah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah surat Al-Matin tiga ayat saja. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusrin illa illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Demi masa demi waktu sungguh semua manusia saya antum kita semua yang namanya manusia Allah bilang merugi kecuali mereka yang senantiasa beriman pada Allah banyak melakukan amal soleh saling mengingatkan dalam kebaikan saling mengingatkan dalam kesabaran semua manusia rugi lima nanti ya Allah hatta ahlul jannah orang yang masuk surga masih nyesel kenapa? karena nanti ada hadis sahih menyampaikan Ali surga nyesal ada waktu-waktu yang terluang ketika mereka hidup di dunia mereka kita isi dengan amal soleh dan dikurungkan waktu masa yang terlihat dalam surat Al-Hasr surat 59 ayat 18 yaitu berdina amanu ittaqullah ayat orang beriman takwalah kalian kepada Allah Buat apa ya Allah? Wal tanzur nafsun ma qaddamat lighad. Lihat, setiap orang harus lihat apa yang pernah ia lakukan di masa lalu untuk kepentingan masa depan. Wattaqullah, takwa pada Allah. Innallaha khabirum bima ta'malun. Allah amat teliti atas apa yang kalian kerjakan. Di ayat yang singkat ini perhatikan Allah sebut ittaqullah dua kali. Maknanya adalah, oh banyak orang yang nggak sadar, itu terus berulang. Masa lalu dia tinggalkan, masa sekarang diabaikan, masa depan tidak direncanakan. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirun bima ta'malun. Ikhwan, ini pengalaman sahabat saya. Ayahnya meninggal, dikuburkan di kuburan karet dekat sini entah kenapa siapa yang mulai asal bulan puasa mau menjelang itu kuburan ramai siapa betul nggak sahabat ini juga bawa saat anaknya nih tujuh tahun dia pengen mendidik anaknya pengen ngasih kepada anaknya nah kita semua akan mati kalau sekarang engkau udah mati dan ayah bersama kamu ziarah maka nanti kalau ayah meninggal kamu ziarah juga ya, itulah kira-kira pesan yang disampaikan sahabat saya pada anaknya kami turun dari mikrolet Ustaz masuk ke kuburan kakek orang-orang ramai ada yang berziarah ada yang jualan maka anak saya kebetulan baru bisa baca itu begitu kami turun semua batu nisan dia bacain Ular bin Fulan mati tahun 2005 Ulan bin Ulan 2008 Ulan bin Ulan tahun 77 Ulan bin Ulan tahun 81 Terus dia baca itu Itu namanya dan tahun kematian dia baca Subhanallah Waktu kami lagi lewat Setiap ada batu nisan yang dia baca kebetulan Lagi disiarin sama keluarganya Pasti semua orang nengok tuh Ketawa-tawa tuh Lihat ulangan saya karena berkali-kali dia baca dan itu membuat saya jadi malu karena orang-orang ketawa. Saya ngomong gini nih sama anak saya. Nah cepetan. Mbak dan nunggu doa kita. Masya Allah Ustaz saat itu tiba-tiba anak saya masih polos tujuh tahun dengan lidahnya. Beliau ngomong satu kalimat yang langsung buat saya berhenti. Ngomong apa anak kamu? Dia ngomong gini, ayah rupanya tinggal di dalam kubur itu lama juga ya. Saat dia ngomong gitu langsung saya merinding. Saya lihat semua Batu Indonesia di sekeliling saya. Allah Allah Ada orang yang sudah puluhan tahun di kubur. Yang ratusan tahun ada nggak Ada yang ratusan tahun di kubur. Yang ribuan tahun? Ada. Jutaan tahun? Ada. Dinosaurus sama teman-temannya. Kata para ahli paleontologi, dinosaurus yang paling terakhir punah 65 juta tahun yang lalu Ikhwan, gak? dengarkan. Gak usah ngomong hari berbangkit, tidak usah ngomong alam akhirat selama-lamanya. Ini alam barzah setelah dunia, boleh jadi ribuan tahun, jutaan tahun. Lalu bakal kita apa, Ikhwan? Dan lihat, lihat, lihat, lihat. Setiap alam yang Allah desain buat kita, alam berikutnya pasti jauh lebih lama jauh lebih luas dan jauh lebih besar. Saya ulangi, setiap alam yang Allah desain dari kita buat kita ini, alam sesudahnya itu jauh lebih lama, jauh lebih panjang, jauh lebih luas, jauh lebih besar. Contoh-contoh, alam rahim, ada kira-kira alam rahim? Mas Bro, ada di alam rahim 9 bulan dan gelap itu kita betah. Saking betahnya, entah Allah minta kita semuanya. Kalimat Nabi Allah, yuk pindah ke alam dunia. Semua kita nolak, enggak ya Allah, ini aja udah enak. Enggak, kata Allah, mau setuju, mau nggak setuju, anak kita. Dipindahin sama Allah, kalimat Nabi Allah. Waktu kita pindah, kita nolak, kita nangis. Tapi begitu di dunia, betah banget, Betah dan dunia itu jauh lebih luas, betul nggak kira-kira? Dan begitu juga jauh lebih panjang, lebih lama ketimbang alam rahim. Sama-sama ibu telinga. habis ini alam barzah. Alam barzah itu jauh lebih lama, bisa ribuan tahun, bisa jutaan tahun. Jauh lebih luas, itu nanti telinga Taliman, Allah kita bakal tidur. Kalau kita ahli jannah, mudah-mudahan semuanya ini ahli jannah semua itu kita akan tidur dan setiap saat Allah hamparkan pemandangan surga yang akan kita huni nanti. Oh luasnya luar biasa sama-sama. Kalau kita juga Alhamdulillah di neraka Allah akan tunjukkan neraka sebelum kita masuk ke ketakutan. Alam kira-kira lebih utama kira-kira. Setuju mau nggak setuju, kita pindah ke alam barzah, kita akan betah. Sampai sekarang saya belum pernah dengar ahli kubur balik lagi ke dunia.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 Yasin ayat 51 52 Wa nufikha fissur tatkala sangkakala kedua ditiup oleh malaikat Israfil semua yang mati tiba-tiba faidahum semua kita minal ajdasi dari kubur ila rabbi kepada Allah yang silun kita menghadap semua yang mati mau puluhan tahun lamanya ada dalam kubur mau ratusan tahun mau ribuan tahun mau jutaan tahun semuanya sem sekali bang tatkala kita bangun tidak berpakaian tidak kenal siapa-siapa semua datang ke arah Allah semua kita mengatakan qalu ya wailana celaka kita membahasana siapa yang membangkitkan kami min marqadina dari tidur kami Allah Akbar gambaran al-barzah dibanding al-mahsyar belum belum bicara al-akhirat baru hari bangkit gambarannya adalah kita baru bangun dari tidur kalau sehari 24 jam tidur maksimal berapa jam? 8 jam, benar? 8 jam itu mau buat bayi kali buat anak taruhlah panjang makna-maknanya adalah sepertiga maka yang lima bahasa sepanjang-panjangnya maksimal hanya sepertiga dibanding hari berbahagia Mari buat Yuk Walas bimas, Al-insana lebih khusrin illa semua kita manusia rugi kata Allah dan nggak semuanya kecuali mereka yang mau beriman mereka yang mau banyak beramal saleh saling menasihati dalam kebaikan saling mengingatkan dalam bersabar. tapi kita kebanyakan sering lupa termasuk saya maka sering-sering dengerin majelis kayak gini sering-sering baca Al-Quran sering-sering gitu Allah karena Allah sayang sama kita kalau misalnya kita lupa ntar Allah ingetin lagi Allah ingetin lagi nggak bisa dengan cara yang halus Allah kasih nanti suatu saat peringatan yang dahsyat bagaimana saat kaya tanggal 26 Desember 2004 Atau tahu apa yang terjadi nanti di Indonesia tsunami hmm. akhirnya kita minum air yang kita pakai wudhu, air yang biasa kita pakai cuci, mandi. Tiba-tiba Allah bilang, Hah, hajar. Hanya dalam hitungan detik, menit, ratusan ribu saudara-saudara kita di Aceh dan sekitar Allah ambil. Kerugian materi, oh udah pakai hitung, nggak tahu berapa triliun rupiah. Tiba-tiba Allah orang bertambah, orang jadi ingat Allah, dan cuma banyak orang yang kembali pada Allah, banyak juga yang berterima kepada Allah. Kita tiba-tiba jadi berasa saudara. Meski nggak kenal, meski bukan saudara, kita kirim bantuan buat orang-orang Aceh. Enggak, enggak cuma dari Indonesia, dari seluruh dunia bantuan itu datang. Hingga ada sebuah desa di Melapo, Aceh, berhasil dibangun kembali karena bantuan dari mana-mana. Ini kisah sejati sahabat saya David Khalid mungkin anda tahu beliau seorang artis beliau public figure David cerita sebuah desa berhasil lima untuk kayu Ustaz di Prabu Aceh maka mau dibikin syukuran saya diminta jadi presenter jadi MC nya Ustaz maka terbang dari Jakarta Anda Aceh Anda Aceh menuju melapor lewat darat Sampai di sana saya kira acara syukuran ini audiens orang Indonesia. Rupanya enggak Ustaz, 70% asing yang hadir. Jadi acara itu pakai bahasa Inggris Ustaz. Terus Fit, penasaran saya. Oh David lanjutkan ceritanya. Itu isinya Ustaz acara dari jam 10 sampai setengah 12 itu sambutan aja. Sambutan dari pemerintah lokal, pemerintah pusat, dari pemerintah asing, dari NGO ini, dari LSM ini, organisasi ini, pokoknya sambutan. Semua yang dibantu sambutan setengah 12 acara mau saya tutup begitu saya mau tutup panitia bisikin saya Mas David tolong panggil nama perempuan ini dong buat hiburan di susunan acara nggak ada acara hiburan udah Mas David dari tadi orang semuanya bosan dengerin sambutan supaya mereka ubah dalam kondisi relax. panggil perempuan ini untuk kasih hiburan ya sudah Ustaz saya panggil nama perempuan aja itu dari namanya sih asli aja begitu saya panggil saya kira Orang dewasa Ustaz, rupanya anak kecil, kira-kira usianya 12 tahun. Itu anak saya panggil namanya dari belakang jalan enggak nggak ragu, enggak grogi, dia naik ke panggung. Begitu naik panggung, saya nanya, mau penampilan apa dia? Dengan tanggap dia mengatakan, mau nyanyi om. Oh. Nyanyi lagu apa deh? Bahasa Inggris om. Oh. Judulnya apa deh? Nggak tahu. Eh, tapi kamu hafal, hafal. Karena meyakinkan Ustaz ya sudah, saya kasih ini. Ustaz bayangin, jangankan band pengiring, organ tunggal aja nggak ada. Jadi dia mau nyanyi, menghibur kami hanya dengan mikrofon. Dia nyanyi lagu anak-anak Ustaz. Cuma tiga kalimat tahun 80-an tentang lautan dan lagu ini dia ulang-ulang berkali-kali. Barangkali ada yang tahu. Tapi menceritakan saya dia nyanyi gini, Ustaz. My pony is over the ocean. My body is over the sea. I'll bring back my body to me. Dia nyanyi berulang-ulang dan dia fasih luar biasa. Dan dia juga penampilannya memukau seperti ingin menyampaikan pesan kepada kami hadir aku rakyat Aceh, aku sudah nggak sedih, kami semua happy. Subhanallah berkali-kali dia nyanyi, akhirnya semua orang turun nyanyi. Yang hafal ikutan nyanyi, yang hafal tepuk tangan, suasana hidup. Rupanya dia great performer. Maka subhanallah wa ta'ala Nabi Allah begitu kami semuanya terhibur Lagi dalam kondisi puncak Dia closing Dia tutup Begitu dia tutup kita semua bangun berdiri standing ovation tepuk tangan panjang Kagum sama anak kecil aja pinter bahasa Inggris Seorang bule kemudian naik ke panggung minta mic Kemudian saya kasih ke David Itu boleh pengen dialog sama anak kecil aja yang pinter bahasa Inggris My sweetie, what is your name? Sayang, siapa nama? Ustaz, ganti fasih bahasa Inggris tadi jawaban begini Ustaz aneh banget. Gimana Fit? Dia geleng kepala saya berdua. Hmm. Dia kaget itu boleh termasuk kami semua kaget. Tadi perasaan dia pintar banget bahasa Inggris. Kok what is your name kata? Tanya lagi. My sweetheart, do you live here? Saya apakah kau tinggal di kampung ini? Jawaban persis sama Ustaz. Hmm. Dia geleng kepala. Tadinya kami semua terpukau saat itu kami semua tertawa terbahak-bahak kami menyimpulkan rupanya gadis itu hanya sekedar hafal even one single word dia nggak ngerti apa yang dia ucap maka sukses Ustaz kami bubar dalam kondisi tertawa terbahak bahak sebagian besar muslim ini pergi ke masjid terdekat sholat duhur kami mendirikan sholat duhur berjamaah usai sholat duhur saat kami tengah ada yang lagi zikir ada yang lagi berdoa tiba-tiba suasana ini pecah dari sop belakang kami dengar Anissa tangis kecil. Semua orang menoleh dan saya berdiri, saya melihat kakek-kakek Ustaz. Dia nangis kenceng, kira-kira usianya 60-70 tahun. David karena public figure dia berdiri, saya duduk Ustaz karena David di sebelah. Kalau David dirangkul, begitu dirangkul umumnya pilus lus sama David, Pak sabar, sabar. Si kakek malu gini, dia duduk wajahnya dia nangis kita orang beriman harus sabar bahwa Allah kasih ujian. Seperti kita harus bersyukur kalau Allah kasih nikmat. Hidup nggak perlu sedih pak, banyak kebahagiaan Allah hadirkan. Berapa banyak dari usia kita Allah kasih terang, mungkin sekarang kita gelap. Kalau kita nggak rasa di bawah, nanti suatu saat Allah akan angkat derajat kita. Kunci hidup jadi hamba Allah tiga apa? Ada syukur, sabar, ridho dapat tahu sia singkat itu si kakek kemudian respon insya Allah nak sahabat insya Allah saya rindu tapi dia belum mengangkat wajah mendapat respon kita gitu, dibicara mendaki pagi barangkali bapak nangis karena ingat keluarga tercinta ya, yang mati di sapu tsunami kemarin Alhamdulillah tidak seorang pun dari anggota keluarga saya Allah ambil lewat tsunami Bapak menangis barangkali karena harta Bapak lenyap ya. Atau rumah Bapak rusak Atau usaha Bapak bangkrut ya. Gara-gara disapu tsunami kemarin hingga Bapak menangis. Alhamdulillah. Tidak satu pun amanah yang Allah didik pada saya Allah ambil itu Terus apa yang membuat Bapak menangis hebat siang ini? Kalau saya boleh tahu. Waktu saya nanya itu Ustaz pada David menangis lagi tuh pakai terseduh sedih Dia mengatakan, Allah kirim peringatan buat saya hari ini jauh lebih dahsyat daripada tsunami kemarin. Peringatan apa? Tsunami nah hanya terjadi beberapa menit, tapi yang sesaat itu telah meluluh lantakan apa yang kami miliki. Tapi nah, teguran Allah hari ini buat saya, saya amat yakin tidak hanya melenyapkan semua kenikmatan dunia saya, tapi kenikmatan akhirat pun akan turun. Sedemikian dahsyat Pak. David dengan bertanya, iya. Kalau boleh tahu apa peringatan Allah hari ini buat bapak sehingga bapak begitu nangis hebat? Maka kemudian si kakek nangis lagi pakai kencang dan mengatakan anak gadis tadi, anak gadis tadi menyanyikan lagu bahasa Inggris. Itu peringatan Allah buat bapak. Iya. Lebih dahsyat dari tsunami. Iya, kata bapak. Saya nggak lagi pak. Begitu David ngomong nggak langsung ke kaki Ustaz dia angkat wajah. Saya melihat tuh air mata masih netes deras, matanya masih sembah. Dan dia berkata pada saya, nah lihat diriku ini. Usiaku sekarang 67 tahun. Semua rambutku sudah berubah. Pandanganku mulai lama dan tubuhku makin lemah. Aku sadar, aku tahu bahwa aku tidak akan lama lagi mati. Aku akan kembali pada Allah. Karena aku sadar itu, maka usia yang tersisa ini aku gunakan memperbanyak ibadah. Aku mulai rajin sholat, aku rajin zikir, doa, munajat, termasuk baca kalamullah Al-Quran. Namun baru hari ini aku mengerti nak lewat gadis yang tadinya yang bahasa Inggris. Rupanya apa yang sering aku baca dalam sholatku, zikirku, lebih banyak yang aku tidak mengerti dibanding apa yang aku mengerti. Aku akan dimasukkan oleh keluarga ku tercinta ke dalam kubur yang gelap, sendiri, ketakutan. Dan saat itu mungkar nakir akan datang menghampiriku sambil mengajukan pertanyaan-pertanyaan itu. menerobuka waman Wa nabiyuka? sambil berkata, hmm, aku tidak mengerti. Kalau hari ini kita semua tertawa terbahak-bahak di hadapan gadis yang hanya sekedar hafal namun tidak mengerti apa yang diucapkan. Boleh jadi nanti dalam gelapnya kubur, kesendirian dan ketakutan, mungkar, nakir, iblis, setan, jin, semua mereka akan tertawa terbahak-bahak di hadapanku. Mereka akan berkata, lihat, lihat anak manusia ini 60 tahun lebih jadi hamba Allah Namun dia tidak mengerti apa yang Allah inginkan dari hidupnya Ya berkata kepada saya, ya Ustaz Awalnya saya mau ikut itu kaki Begitu saya tahu apa yang jadi kerisauan dirinya saya merasa malu seperti Allah jabar saya, Allah tampar saya. Saya lepaskan bangkulah. Di sisi kakek itu saya menunduk dan saya tutup wajah ini dengan kedua tangan. Nggak berasa air mata mengalir deras. Dan Masya Allah, saya baru sadar 30 tahun lebih usia saya saat itu Ustaz. Entah berapa kali saya mendirikan sholat dalam hidup. Tapi jangankan seluruhnya. Al-Fatihah pun saat itu saya belum mengerti mana. Dewa. Terlalu banyak, terlalu banyak hak Allah yang kita sia-siakan. yang ngantarin matahari Allah Kalau manusia Allah bilang semuanya merugi kecuali empat golongan tadi orang-orang yang banyak melakukan iman beriman sepenuhnya pada Allah pada Rasul pada jalan agama ini memperbanyak amal soleh lakukan amal soleh baik dan anda tidak masuk surga sendiri maka ajak ajak orang lain ajak keluarga tercinta ingatkan mereka dalam kebaikan dan ingatkan mereka dalam kesabaran yuk gandeng tangan bareng-bareng untuk menuju akunat Allah ridho Allah maka meskipun banyak orang-orang itu lena kan mau saya ikut lebih baik saat-saat ini kita gunakan beberapa miliaran pahala hanya dalam hitungan detik anda akan dapatkan bagaimana Ustaz? umur umatku kata Rasulullah ma bayna sittin wa usia kita kata Rasulullah kira-kira 60-70 tahun kita segitu maka taruh umur kita 70 tahun yang terlibat bagi Allah tapi bekal kita harus banyak lalu bagaimana cara memperbanyak bekal? oh agama ini mengajarkan banyak sekali amal ibadah yang ringan tapi pahalanya banyak yang luar biasa salah satunya hotel lima di Allah mulai sekarang berjanjilah tidak mengerjakan sholat sendirian di luar anda mengertikan sholat sendirian cuma sekali, sehari lima kali. Tapi kalau Anda sholat berjamaah di masjid dapat waktu, pahalanya berapa? 27 ihwah minimal. 27 kali 5, 135. Itu gak bakal bekerja dengan 5 kali sholat yang Anda kerjakan. Itu baru pahala sholatnya doang belum lima imar Allah pahala jalannya menuju masjid Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau mengucapkan beliau bersabda satu langkah yang diayunkan ke masjid akan mengangkat satu derajat dan menghapuskan satu dosa maka kalau menuju masjid jangan jauh dan muter-muter dulu betul ini pahalanya banyak maka seorang sahabat Ansor bilang ya Rasul rumah saya kejauhan, saya mau pindah dengan masjid. Di mana rumahnya? Sono ya Rasul dia tunjuk. Kata Rasulullah jauhin lagi. Adinna tuk tabu juruk. Karena langkah kalian itu juga nyatet pahala kalian. Masya ya. Satu, sholat berjamaah, buat lima, nggak bakal bisa keudap sama sholat sendirian. Satu, sama kita sholat zuhur, tapi sholat berjamaah itu enggak, enggak sama sholat zuhur di sini sama sholat di tempat kerja enggak sama. Satu, amalnya singkat, simple, singkat, gampang, tapi paling dasar. Dua, terlihat bagi Allah. Amalan gampang tapi pahalanya gede. Apa itu? Rakaat al-fajr khairun min dunya wa ma fiha. Salat fajar ini belum bicara sholat subuhnya ya, belum ngomong sholat fardunya. Sholat sunnah fajar dua rakaat kata Rasulullah. Rakaat al-fajri dua rakaat sholat sunnah fajar khairun lebih utama minat dunia dari dunia wa dan semua isinya. Maka manusia yang paling kaya di dunia ini adalah kita semua mukminin yang bisa bangun sebelum subuh, kita sholat sunnah fajar, apalagi kita sholat yang lain. Wih, top sudah, gak ada yang lain. Kalau sholat sunnah fajar itu pahalanya, lalu bagaimana? Sholat fardu subuhnya. Sholat fardu subuhnya, Allah subhanahu wa ta'ala menjamin. Rasulnya menyampaikan, Man sholat subha fi jama'atin, fahuwa fi dhimmatillah. Siapa orang kurang, nggak mungkin kelaparan, nggak mungkin hidupnya sia-sia. Yuk, kalau di surat Al-Asr Allah bilang semua orang rugi, maka orang yang sholat subuh berjamaah nggak bakal rugi. Allah yang jaga itu. Dua, ada pada satu. sholat berjamaah di masjid dua, sholat sunnah fajar. Tiga, pesan kasih amalan yang kita baca paling nggak nyampe setengah menit tapi pahalanya miliar mau nggak kira apa tuh Ustaz? istighfar tapi istighfarnya nggak puas diri sendiri istighfarnya kita ngajak orang banyak doanya begini Allahumma fir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat Rasul ajarkan ini doa. Dan Rasulullah SAW bersabda, "Man istaghfara li kulli mu'minin wa mu'minah." Siapa yang minta ampun sama Allah buat orang-orang beriman, laki-laki dan perempuan, kata Allah bi kulli mu'minin wa mu'minatin hasanah, maka Allah akan hitung pahala untuknya dari setiap mukmin dan mukminah yang dia doain. Di dunia ini ada berapa orang muslim kira-kira? Satu miliar lebih. Itu yang hidup. Kalau kita ngomong al-ahya ibn wal amwat, yang hidup ya Allah, juga yang mati ampunin mereka semua. Maka doa ini hanya sampai setengah menit. Yuk sama-sama kita baca. Allahumma fir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ibn minhum wal amwat. Yuk mulai azimkan Allah akan catat dari setiap mukmin mukminah yang hidup maupun mati pahalanya buat kita. Amalan singkat. Apalagi Ustaz, apalagi amalan yang bisa membuat hidup kita dibobot. Pahalanya banyak. Tilawah Quran dua empat. Nggak ada bacaan yang lebih hebat daripada Al-Quran. Setiap hurufnya kata Rasulullah berapa pahalanya? Sepuluh. لا أقول ألف لام ميم حرف ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف Aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, tapi alif itu satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Maknanya Anda baca alif lam mim, maknanya berapa? Tiga. Baca basmalah 19 hurufnya, Anda akan dapat 190. Oh, Anda akan banjir kebajikan dan pahala. Dan ribuan malaikat akan doakan kita semua kalau kita bisa hatam Al-Quran. Usaha yuk, muminit, muminah, semua yang kumpulkan ini. Usahakan minimal sebulan sekali kita hatam Al-Quran. Maknanya sehari satu juz. Siap kira-kira? Wajah-wajahnya cek satu juz Ustaz iya satu juz sehari satu juz itu dibuat sepuluh lembar betul kira-kira Coba lihat Al-Quran 10 Maka bagi aja di sholat yang lima waktu Sholat duhur, asar, maghrib, isya, subuh Anda kerjain setiap sholat dua lembar Kalau susah, kobliyahnya Anda satu lembar, bakbiyahnya satu lembar baca Kan banyak di antara kita habis sholat aja langsung lihat WhatsApp Apalagi sini Ganti, ganti, ganti Baca Quran Pahalanya banyak dan masih banyak lagi, wah masih banyak lagi amalan-amalan simpel diajarkan oleh Rasulullah SAW, tapi pahalanya bisa panjang. saya kasih itu? Empat, lima, empat. Ini yang lima terakhir deh. Insya Allah masih ada puluhan lain. Lima nanti kalau Ramadan tiba ya, Kalau mau cuti mah nggak usah cuti Lebaran tapi nggak usah cuti tahun baru nggak usah. Habisin aja cuti antum untuk itikaf asrul awakhir mau masih jauh nih rencana ini kenapa Ustaz? eh itu cuti udah dilakukan sama Rasul dan para sahabat di 10 hari terakhir itu Rasul tinggalkan dunia semua. ngapain? di masjid kenapa? cuma nyari satu malam doang yang ngomong siapa? bukan Rasulullah, yang ngomong Allah inna anzalna fi lailatil وما أدراك ما ليلة ليلة القدر خير من ألف شهر Sungguh kami turunkan Al-Quran ini di malam kemuliaan Tahukah kalian semua apakah malam kemuliaan itu Malam kemuliaan itu kata Allah Lebih utama daripada ibadah seribu bulan Siapa di antara kita usia 83 tahun? Kalau Allah kasih usia kita sampai 85 tahun, belum tentu 10 tahun kita pakai ibadah. Tapi lihat bagaimana Rasul dan para sahabat mengejar Kalau dikasih tahu ada pahala yang mendahsyat, tungguin, tungguin. Yuk, Ramadan tahun depan semoga Allah panjangkan usia kita. Kejar itu. 83 tahun, 3 tahun ibadah itu bonus yang berdahsyat, yang besar. Maka kejar dan semoga Allah jadikan hari-hari kita yang tersisa insya Allah penuh dengan ampunan Allah Allah jadikan kita termasuk hamba-hamba yang terpilih hamba-hamba yang salih muntaki Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa la ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah itulah tadi hukum sama orang ya, itu banyak. Itu ya. Jadi gimana ceritanya supaya iman kita stabil? Satu, iman itu adalah titipan dari Allah buat kita. Hanya hamba-hamba Allah terpilih. Kalau anda baca surat Al-Hujurat ayat 10, maaf surat Al-Hujurat lagi. Surat Al-Hasr surat 59 ayat 10. Eh Hujurat ya, ayat 7. Ada doa yang Allah ajarkan. Walakin Allah habbaba ilaikum al-iman wa bayyanahu fi qulubikum wa qarraha ilaikum al-kufra wal fusuq wal isyan ulaika humur rasyidun. Ini Allah ngasih gambaran tentang kenikmatan iman yang Allah didik buat orang-orang beriman. Maka dengan ayat itu Rasul bikin doa yang redaksinya persis sama. Doanya gini. Allahumma habib alaina al-iman wa dayyinhu fi qulubina wa karrih ilaina al-kufra wal fusuqa wal isyan waj'alna min ar-rashidin. Iman itu dari Allah dan minta minta sama Allah. Ya Allah, Habib ilainal iman Buatlah kami mencintai iman Wadayinhu fi qulubina Dan hiasilah iman itu di hati kami Jangan pernah hati kami ini sepi dari iman Wakarri ilaik Al-Fusuq wal Buat ya Allah diri kami membenci Kekafiran Kemaksiatan Dan kefasikan wajahana sini dan jadikan kami termasuk orang-orang yang kau beri petunjuk Gampangnya adalah kalau iman mau stabil sering-sering minta sama Allah, sering-sering ingat Allah satu, ya. Yang kedua, berteman juga milih-milih, men, berteman. Jangan berteman biasa-biasa dulu, maka anda jadi orang biasa. Pilih-pilih, naik sekarang, teman tuh sama orang soleh naik kelas tuh. gampangnya antum berteman sama ustadz kemana-mana ustadz pergi ustadz mau ceramah antum di belakangnya antum dipanggil cuma ustadz juga pasti gitu. orang-orang cium tangan sama ustadz antum dicium tangan juga itu gampang milih-milih berteman ntar kalau ada berteman sama orang soleh naik lagi berteman sama orang mutaki naik lagi berteman sama aulia oh ini ajaib tuh nanti lihat nih antum nggak usah nggak usah kuliah sampai timur tengah bukan saya ngelarang bukan antum berteman sama ustaz dari timur tengah insya Allah entar antum biasanya manggil mas bro tiba-tiba berubah akhi panggilan berubah betul nggak kira-kira biasanya manggil teman boy gitu ganti ntar assalamualaikum berubah langsung coba teman langsung kegeret-geret itu tapi kalau teman-temannya orang biasa pun oh, biasa terus satu minta sama Allah supaya kita jadi orang beriman dua pantasi diri kita hidup ala mereka ala orang-orang beriman ala sendiri oh pelan-pelan jadi kalau anda melihat teori itu kebanyakan tuh untuk jadi ahli jannah ahli surga kebanyakan puyeng tuh Cara iyain aja siapa orang yang menurut antum bakal jadi ahli surga. Tempel itu. Ajaibnya lagi kalau antum berteman bersaudara sama orang ahli surga, nanti ketika hari akhirat ketika semua orang itu dimasukkan Allah ke dalam surga semua orang dimasukkan neraka Allah kasih bonus kepada ahli surga ahli surga ditanya sama Allah coba ingat siapa teman-teman kamu yang dulu biasa kamu temani di dunia yang belum ada di sini Ahli surga kalau begini. Hmm. Mana nih teman gue? Oh, Ahli gak udah cipulan gak kelihatan. Ahli surga dikasih syafaat sama Allah. Kalau ada temannya nggak kelihatan, dia suruh manggil. Ya, udah temen yang orang baik itu dah, berbantu itu dulu. Tuh. Jadi minta sama Allah. Yang kedua kan sendiri gaul alhamdulillah gaul ala orang-orang soleh tiga empat selanjutnya entar akan dapat undangan sama tilawah Al-Quran boleh nggak Ustaz tidak pakai wudhu kalau bentuknya musaf nggak boleh tapi kalau bentuknya belum kalau anda baca sambil jalan Allah Allahumma samad lam yalid yulad wa lam lahu Dari mana Ustaz? Oh, wahyu pertama turun pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tahu kan wahyu pertama turun ketika Rasul ketemu Jibril, Rasul senang atau takut begitu? Tak. Dilepas Jibril, Rasul lari tergelincir, betul kan? badan menggigil. Waktu itu saya barangkali mungkin ya, tebakan saya Rasul gak kewudu dulu. Dan banyak sekali momen Allah turunkan Al-Quran Rasulullah para sahabat dalam kondisi perang dalam perang Badar turunin ayat perang Uhud turunin ayat perang Badar turunin ayat sama-sama ini pertanyaan biasanya para ibu sering nanya Ustaz apa hukumnya perempuan haid baca Quran dan yang Allah belum ada larangan secara sorry jelas di zaman Rasulullah orang-orang kafir dilarang baca Quran. Kenapa? Karena Al-Qurannya nggak betul dalam Musa Kalau dalam Al-Quran surah Al-Waqi'ah ayat 79 kalau nggak salah bunyinya Innahu laquran karim fi kitabim maknun adalah Al-Quran yang mulia yang berada dalam kitab yang terjaga tidak disentuh kecuali oleh malaikat-malaikat yang disucikan ayat ini dijelaskan oleh Allah bahwa Al-Quran di lauhil mahfuz itu malaikat semuanya tidak boleh dekat kecuali malaikat yang disucikan emang ada malaikat yang enggak ada malaikat semuanya suci tapi bisa akses masuk ke dalam Lauhil Mahfuz itu hanya malaikat-malaikat terpilih. Mereka sudah suci, disucikan. Maka para imam mazhab termasuk Imam Syafi'i mengatakan kalau begitu tidak boleh menyentuh menyentuh bahasanya ya tidak boleh menyentuh Al-Quran orang yang haid, hadas dan jumlah. Tapi kalau misal Al-Quran yang ada dalam hati dia baca tidak dalam bentuk sentuhan, oh terus. Ingat akhirnya ini para ahli Qur'an, para imam-imam Al-Quran, mereka mengatakan bahwa kalau misalnya munorasa, dia nggak terus bil orang-orang yang haid, jawabannya boleh karena Al-Quran itu kalau nggak diulang-ulang bakal lupa. Tapi kalau nyeluruhnya maka Udah cukup ya. Ntar kapan-kapan, Iya boleh silakan. Paling depan agak enak dengan dikasih. Terima kasih. Tadi sangat berharap sekali mendengarkan apa keutamaan daripada Tengah Tukadar begitu. Begitu Allah Allah sendiri yang menjamin begitu. Uh, ya walaupun kita sebetulnya kalau beribadah tidak usah itu hitungan nama Allah kasih ya, apa eh, kasih eh, cuma karena dijanjikan tadi eh, keutamaan keutamaan ah, demikian ada kata yang sekarang itu kita lakukan di Masjidil Haram itu hitungan seratus kali itu tetap berlaku ya masih ini lebih cakep lagi nih pahala Lailatul Qadar seribu bulan ibadah gimana kalau bisa dilakukan di Masjidil Haram yang seratus ribu kali lipat makin cakep tuh jadi antum tinggal tagih aja. Yang ini janji Allah, yang ini janji Rasulullah. Tagih. Dan kalau Allah sudah janji, nggak bakal mungkin banyak sekali ayat dalam Al-Quran Allah ngomong Inna Allah la yukhliful mi'at Allah nggak bakal mungkir janji dalam surat 9 ayat 11 ada kalimat yang Allah sebutkan keren banget وَمَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ Allah Emangnya ada yang lebih keren menepati janji dibanding aku Siapa coba yang lebih hebat menepati janji dibanding aku Maka kalau Allah udah janjiin Udah gak usah ngitung-ngitung Apalagi antum sangka-sangka Biasanya sering orang yang ada nifaknya Ada hasutnya Suka mungkin-mungkin Padahal Allah dijanjiin Pak sih Ustaz? Masa sedekah disebut-sebut bakal dibalas 10 kali lipat Sebab ngomong gitu kan? Sering denger Hei, jangan 10 kali lipat Allah janjiin 10 kali lipat Surat 6 ayat 160 700 kali lipat Surat 2, 2, 6, 1 Tidak terbatas balasannya Surat 39 ayat 10 Kalau Allah udah menyebut janjinya Gak usah disakin lagi sudah Paham ya? Jadi kalau Allah Rasulnya udah ngejanjiin, udah nikmati aja. Tapi kalau kita ngejalaninnya mau ikhlas, oke okay, silakan ikhlas. Tapi kalau mau antum dapetin pahalanya, dapetin pahalanya. Ini ibarat-ibarat ya. Lomba lagi cepat namanya betul. Sprint 100 meter juara dunia semuanya kumpul nih. Gitu. Sekarang sih pernah di yang paling Usain Bolt, Usain Bolt ini ini, ini dari semacam-macam termasuk antum dari Indonesia hadir. Itu di event internasional hadiahnya 100 ribu dolar. Maka kemudian lari, antum latihan udah bertahun-tahun lari. Udah gitu, lewat kenceng. Beneran, antum yang dapat tuh. Yang menang antum di kadang-kadang itu semua satu stadion tepuk tangan antum di kadang-kadang naik ke atas podium begitu atas podium antum mau dikasih piala antum mau dikasih duit Kadang antum nggak usah dah antum ikhlas stadion bakal tertawa sama antum kagak segitunya kali ikhlas lu kan udah tahu gue udah janjiin kata panitia sebelum lu latihan sebelum lu tanding hadiahnya segini udah nggak tahu berapa waktu yang dihabiskan udah nggak tahu berapa waktu ada berapa biaya yang antum habisin buat latihan ini hadiahnya udah disebutin antum nah, tinggal terima maka nggak usah pura-pura ikhlas ikhlas sama-sama ibadah itu Allah tahu keikhlasan kita Allah tahu juga infak kita Allah tahu tapi kalau Allah sudah hadir siapkan hadiahnya ya terima nggak usah sombong Allah janjiin 700 kali lipat, Allah janjiin 10 kali lipat. Allah janjiin 1000 bulan. Rasul janjiin sholat di sana tuh menjadi harum 100 ribu kali lipat. Oh, lipat. Tapi jangan sampai hitung-hitungan pulang dari Masjidil Haram dapat lewat Qadar dari sana udah males lagi ke masjid. Nah, Pak Haji, kok males ke masjid? Udah gue banyak tabungan. <laughs> paham tuh ya nah itu yang penting kita yang gak benar tapi kalau dapetin semua pahala yang Allah janjiin aja dan subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu